Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah bihada yaum ba'da zuhur yaumul khamis 6 Maret 2021 bertepatan dengan 20 Rajab 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmin Fikih dalam pembahasan kitab Al-Akhbar sahihah di ahkami siangnya Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-66 dan dalam pembahasan di sesi ke-66 ini kita akan menjelaskan bahwa doa mustajab bagi orang yang berpuasa di saat sedang berpuasa. Maknanya mulai dari fajar adzan sampai kepada guru bisans dan membantah beberapa pemahaman dari kaum muslimin yang menyangka dan berpersepsi bahwa waktu mustajab di saat berbuka puasa. Di waktu yang sempit, di saat berbuka puasa, itu adalah waktu yang mustajab. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan secara detail dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Para al-muallif fi ini al-akhbar as-sahihah di ahkam siyam Ramadan. Al-mas'alah as-sadisa الدعاء مستجاب لصائم حال صومه ولم يثبت inda fitrihi. Masih dalam bab sifat puasa Nabi dan masih dalam pasal yang ketiga pasal al-iftar ataupun berbuka puasa. Jelisah data kekalan berbuk. Maka dalam permasalahan yang keenam ini menjawab kesalahan persepsi bagi mereka orang-orang yang menyangka bahwa doa mustajab bagi orang yang berpuasa itu di saat sedang berbuka. Di waktu yang sempit. Di waktu di mana orang berbuka, makan tamar, minum air, dan makan gorengan-gorengan yang lain. Maka dia sibuk mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat ya Allah Allahumma zawujim. Dan itu yang kami lihat dari kebanyakan orang-orang ajar, Mulai dari Salatin, jazair salafin Maghrib uh, dari Maghrib ini Maroko dan salafin dari Libya dan salafin dari Amerika dan yang lain. Maka kami melihat mereka kenapa melaksanakan yang demikian. Mereka bukan dari awam, mereka betul ilmu. Namun mereka mengambil beberapa riwayat yang syazah yang mana disebutkan bahwa waktu mustajab untuk berbuka puasa di saat sedang berbuka. Maka sebelum kita masuk kepada kajian masalah yang keenam, kita rampungkan sedikit tambahan tentang masalah yang kelima. Setelah kita sebutkan di pelajaran yang lalu bahwa lam yasbut doa ataupun dikir di saat sedang berbuka, maka hadis-hadis yang kita bahas mulai dari Allahumma lakasumtu, wabika amantu, harus kita aftartu itu adalah hadis yang dhaif jiddan. Yang paling baik dari periwayatan adalah dari riwayat Mu'ad ibn Zahrah dan dia juga mursal min kismi ba'id dan Mu'ad ibn Zahrah majhul. Ini yang paling kuat dari riwayat Allahumma lakasuntu adalah hadis yang dhaif yang tidak kita amalkan. Kemudian hadis yang kedua datang dari sahabat Abdullah bin Amr ibn as Berkata Rasulullah SAW di saat berbuka, Allahumma ini as'aluka birahmatika alati wasi'at antar kiroli antar antagfiroli junubi. Maka hadis ini hadis yang maukuf wajahnya dan selain maukuf juga sangat baik. Kemudian hadis yang ketiga yang tidak hadis juga adalah hadis Ibn Umar bahwa Nabi Muhammad SAW berkata jika berbuka Zahab al dhamat wa talatil huruf wa al ajr Allah Maka hadis ini pun telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa sanadnya adalah dhaif. Di mana Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar Majhulul Hal. Diriwayatkan oleh dua rawi namun tidak ditaufik dan tidak ditajrih oleh para ulama ahli jahri wa ta'dil. Dan di sini telah kita bahas bagaimana sebagian ulama yang mensahihkan dan yang rajih adalah baik. Maka setelah kita mengetahui hadis ini baik, dan hadis-hadis yang lain pun baik dari tiga lafaz. Lalu bagaimana jika kita ingin melaksanakan zikir di saat berbuka? Baca apa? Ketahuilah bahwa zikir dan doa adalah ibadah. Maka dalam permasalahan ibadah kita tidak boleh langsung. Kita tidak boleh terburu-buru melaksanakan perkara-perkara karena asal dari ibadah adalah muharramah. Dihalalkan dengan datangnya dalil yang sahih dan sahih. Maka selama kita tidak mendapati dalil-dalil yang sahih dan sahih tentang lafaz zikir ataupun doa di saat sedang berbuka, karena semuanya baik seperti kami sebutkan ilah-ilahnya. Lalu bagaimana jika seseorang berbuka puasa? Maka kita katakan cukuplah hanya dengan menjawab, membaca Bismillah. Adapun untuk zikir Bismillah di sini maka di sini sahih masuk kepada keumuman orang yang makan dan minum. Maka sebelum makan dan minum mengucapkan bismillah. Mana pendalilannya? Cukup dengan membaca basmalah saja. Seperti hadis yang datang dari Umar Ibnu Abi Salamah. Yang mana Umar Ibnu Abi Salamah, dia adalah robibnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna robib? Dia adalah anak istri dari istri Nabi, bukan dari anak Nabi tetapi anak dari janda yang dinikahi oleh istri Nabi. Siapa? Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah menikahi Nabi dalam keadaan janda. Maka dia mempunyai anak Umar. Dinisbatkan kepada bapaknya Umar ibnu Abi Salamah. Maka Umar di sini karena dia Robib, maka dia tinggal bersama Nabi. Untuk hijri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku dulu tinggal di rumah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelasnya dia tinggal bersama ibunya. Berarti Nabi di saat masuk giliran kepada Umi Salamah, maka dia duduk bersama Robitnya, Umar ibnu Abi Salamah. Dikatakan kata Umar ibnu Abi Salamah, wakana tiadais, wakana tiadaya tapi sufi sahfa. Bahwa suatu hari di saat kami makan bersama Nabi, maka di sini menjadi pendalilan tentang sunnahnya makan berjamaah satu sofa, satu sahan, satu tempayan. Di sini Nabi makan bersama istrinya Ummu Salamah dan anaknya Umar, satu nampan. Dari sini menjadi pendalilan disunahkan kita makan satu nampan, bukan satu rumah, ada sepuluh keluarga, sepuluh piring. Maka seakan-akan obur ngantri membagi pembagian nasi dibagi oleh ibunya nih kamu nih kamu sama tempe dan ikannya dan sebagainya tidak makan berjamaah sangat disunahkan seperti di hadis-hadis ini diantaranya dan yang kedua bagaimana tawaduknya Nabi di mana dia duduk dengan seorang anak Umar ibn Abi Salamah Robibnya Nabi Utusan Allah duduk dengan robitnya. Dan begitu pun kita di sini sebagai kepala keluarga duduk dengan anak-anak kita, istri-istri kita, ataupun seperti kita di sini berbuka puasa di hari Senin Kamis ataupun gotong royong kita makan bersama, duduk bersama antara pembina, pengurus, santri. Jadi santri di sini tidak dibedakan. Yang membedakan kita hanya ilmu dan itu juga sekarang mereka menjadi santri 2-3 tahun, 5 tahun mungkin lebih baik dari kita. Mungkin kita yang mentransfer ilmu ini akan jauh dibanding para santri yang ada di sini. Insya Allah. <laughs> Begitu kita harus tawaduk. Tidak merasa kita pembina dan pengajar merasa best of the best di atas segalanya dari para santri lah. Justru para santri yang masih muda, apalanya masih kuat, dan semangat yang menggebu-gebu untuk menuntut ilmu, justru dengan kita perpa dan kita bina dengan kajian-kajian yang bagaikan menghujani mereka, maka mereka akan cepat dewasa dan cepat memahami dari pelajaran-pelajaran dan insya Allah setelah beberapa tahun mereka akan lebih baik daripada kita seperti itu. Maka di hadis Umar bin Abi Salamah, "Kuntu fi hujri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kana yadayya taqisu fi sahha." Maka di saat aku makan berjamaah bersama Nabi, tanganku langsung menjulur kepada makanan tanpa bismillah dan sebagainya. Maka kafalan berkata bagaimana tarbiyah seorang nabi yang mutawadhi makan berjamaah dengan Robibnya dengan manusia dan dengan sahabatnya. Dikatakan, ya gulam Bismillah. Maka wahai anak kecil, bacalah bismillah. Ini adab yang pertama. Wakul lebih ini bismillah. dengan kanan apa? Dengan kanan. Wakul mimma yali. Dan makan dari tempat orang. Yang di daerah. Yang di daerah. Maka itulah adab. Di sini ada tiga adab makan berjamaah. Jadi ada empat faedah. Pertama, sunahnya makan berjamaah. Yang kedua, membaca basmalah. Kalian bisa makan berjamaah, baca bismillah. Terus, yang kedua, full diaminik. Jangan makan dengan tangan kiri, tapi dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, tangan kalian berada di wilayah kekuasaan daerah teritorial nasi dan laut kalian. Di mana kalian mempunyai daerah tertentu. Tidak tangan kalian menyambar ke daerah teritorial negara asing. Nanti akan terjadi pertempuran di laut ataupun di medan perang. Maka setiap orang mempunyai adab. Daging disimpan di tengah. Maka ya sudah, apa yang dekat dengannya di daerahnya itu diambil. Bukannya dia mengambil daerah temannya. Dan mengambil daging yang ada di daerah temannya. Paham? Maka ini akan terjadi perang saudara. Hasil hadis ini, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Ibn Abi Salamah, maka cukup dengan membaca doa ini, dikir ini, apa bismillah. Kemudian makan berjamaah dalam satu nampan dengan sunnah-sunnah yang tadi. Maka inilah pelengkap dari pelajaran yang lalu di mana hadis-hadis tentang zikir dan doa tidak sahih, maka cukuplah dengan membaca bismillah. Baik. Atau membaca Allah untuk. Hmm? Tidak. Sekarang masuk kepada masalah yang keenam 6 Doa mustajab disa'im hala saumihi dalam yakbut Indra fitrihi bahwa doa yang mustajab bagi orang yang berpuasa di saat dia berpuasa. Berarti panjang waktunya iya. Semenjak dari adan yang kedua, maka dia berpuasa terus. Sampai zuhur, sampai asar, sampai menjelang salat maghrib dengan guru bisams, maka telah alal Waktu dia untuk berbuka, inilah waktu mustajab. Sehingga waktunya panjang dan lama. Bisa berdoa berulang-ulang seribu kali. Allahumma jenis. <laughs> Terus bisa berulang-ulang kapan waktu. Lagi mood berdoa, ba'da duhur, lagi lapar, ba'dal asr, dan sebagainya. Maka semuanya dalam keadaan waktu yang panjang dan juga dalam waktu yang lama. Namun, di sana ada beberapa riwayat yang ada. Yang mana di dalam riwayat ini akhirnya terjadi salah paham bahwa yang diinginkan doa mustajab itu adalah hanya di waktu berbuka. Seperti datang hadis Abdullah bin Amr bin As yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna inda fitrihi la da'watun maturab. Apa maknanya? Bahwa sungguhnya untuk orang yang berpuasa inda fitrihi. Makna inda fitrihi adalah inda di sini dorfu zaman. Fitrihi mudah mudah ilah maknanya di saat sedang berbukanya La dakwatun maturat. Mempunyai doa yang tidak pernah tertolak. Ini lafad yang pertama. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Maka hadis ini. Yang pertama ini. Adalah hadis yang do'if. Dan syahidnya lafad inda fitrihi. Berfuzaman mansub bil fathah. Azahirah ala akhirihi. Dan maknanya di sini adalah bahwa doa mustajab untuk orang yang berpuasa waqa'a hina Jatuh waktunya di saat sedang berbuka saja. Maka hadis ini telah kita lewati. Bahwa hadis ini yang rajih adalah khabar yang mauquf. Adapun hadis yang marfu dari ucapan Nabi maka dia itu syad. Yang rajih dia itu adalah mauquf dan selain mauquf ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As hadis ini pun dhaif karena di sanadnya siapa? Hadis ini telah kita bahas kemarin. Ishaq ibnu Ubaidillah ibnu Abil Muhajir. Maka hadis ini potongan dari hadis dari doa Allahumma ini as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an Berarti hadis ini telah kita bahas di pelajaran tidak sahihnya doa-doa di saat sedang berbuka puasa. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Ishaq Ibnu Ubaidillah dari Abdullah Ibnu Abi Mulaika dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Berkata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Inna ini inda fitrihi" Di sini dengan lafaz inda fitrihi bahwa untuk orang yang berpuasa di saat sedang berbuka Lada'watun maturat. Mempunyai doa yang tidak pernah ditolak. Maka hadis ini ilahnya ada dua. Telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Tentang permasalahan doa yang baik. Karena setelah Nabi mengatakan inna ini inda fitrihi lada'watun maturat. Kemudian berkata, wa ida aftara yakul. Allahumma ini as'aluka birahmatika allati wasi'at kulasyai an yaghfirani. Maka hadis ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu dua ilah. Ilah yang pertama ar-rajih ala annahu mauquf dan hadis yang marfu syad. Dan hadis syad sangat baik. Maka yang rajih mauquf ucapan Abdullah bin Amr bin As wa man waqfihi fi sanadihi Ishaq ibnu Ubaidillah wa huwa ibnu abdul Muhajir. Maka hadis ini pun diraifkan oleh Syekh Al-Albani fi Al-Idwa. Maka Baiklah pendalilan mereka yang beristidlal dengan hadis ini bahwa orang yang berpuasa doa mustajabnya di saat sedang berbuka. Ini jawaban kita yang pertama. Kemudian mereka beristidlal juga seperti tidak dalam matan dengan hadis yang lain. Hadis yang datang dari hadis Hurairah seperti di matan, silahkan dilihat nomor 286. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salah satu la dakwah itu. Tiga dari doa-doa yang tidak pernah ditolak oleh mereka. Oleh Allah Jalal ala atas mereka. Pertama, al-imamul adil. Doa dari imam yang adil. Yang kedua, As-sa'im hina yuftir. Ini dia sahib pendalilan mereka. As-sa'im hina yuftir. Dan yang ketiga dakwatul majlum. Panjang di sini rapatnya. Yang jelas poin pendalilannya as-sa'im hina yuftir. Maka mana wajah pendalilannya? Rapat as-sa'im hina yuftir. Lafaz hina dua waktu zaman kadalik. Sama nadalik Doa orang yang mustajab ada tiga itu pertama imam ajil dan yang kedua orang yang majur, yang ketiga asoin hina yuftir. Orang yang berpuasa di saat sedang berbuka. Di saat sedang berbuka, muadzin di sini mengatakan misalnya siapa yang ada dengan ini semuanya pada puasa. Misalnya si Abdurrahman tidak puasa azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Orang-orang yang berpuasa di sini maka harusnya seperti itu. Namun karena dia memahami hadis saat ini bahwa tiga doa yang tidak akan pernah tertolak orang yang berpuasa di saat sedang berbuka, maka di sini ada satu santri yang mana di saat semua makan, Hudaifah makan dengan lahap. Siapa lagi yang puasa? Si Aiman makan dengan lahap. Apalagi Abu Qatadah makan dengan lahap. Tiba-tiba ada di sini satu orang yang sibuk menghadap kepada kiblat mengangkat kedua tangan. Allahumma ini dengan serius. Allahumma ini. Kita katakan ya akhi malas bukannya waktu ini waktu berbuka. Anda mengira ini adalah waktu mustajab. Mana dalilnya? Asaim hina yuftir katanya. Maka ini wajah pendalilan mereka. Lalu bagaimana wajah pendalilan ini? Benar apa tidak? Kita katakan wal ilmu indallah wallahu a'lam doa mustajab li sha'in waqa'a mulai dari gurubi eh, mulai dari tala al fajr al awal eh, asani ila gurubi syams maka ini yang nanti akan kita bahas pendalilannya sahih adapun lafaz yang datang dari Abi Hurairah dengan lafaz hina asaim hina yukir maka datang riwayat dari Ibnu Hibban disebutkan dari Harab Ibnu Rawaah ada sana Zuhair bin Muawiyah ada Sa'ad At-Tahi ada sana Abu Mubillah an Abi Hurairah maka sanad ini telah kita bahas sebetulnya di pelajaran yang lalu dari sanatnya. Maka sanatnya doif dikarenakan Abdul mudillah majhul. Namun di sini pembahasan kita tidak hanya cukup kepada Abdul mudillah yang majhul, tetapi di sini periwayatan far ataupun far Ibnu Rawahah dalam keadaan berkesendirian. Bahwa Faraj ataupun Faraj Ibn Rawahat, dia adalah orang yang majhul. Dan dalam keadaan majhul ini dia berkesendirian dengan lafad hina yusir. Maka nah, lafad hina yukir berkesendirian Farad ibn Rawahah yang mana dia dalam keadaan majhul. Dan selain itu dia yukhalif, mukhalafah dengan enam rawi yang meriwayatkan dari Zuhair ibnu Muawiyah ataupun dari Sa'ad At-Ta'i kemudian dari Abu Mudilah dari Abi Hurairah dengan menyebut hina yuftir maka siapa enam yang menyelisihi kita minarwa yukhalifuhu awalan Abu Daud atau Yalisi. Dan yang kedua Abu Kamil dan Abu Nabr dan Hasan ibnu Musa dan Ahmad ibnu Yunus dan Asim ibnu Ali semuanya meriwayatkan dari Zuhair ibnu Muawiyah dari Sa'ad At-Ta'i dari Abu Mudillah dari Abu Hurairah dengan lafaz hatta yuftir. Asaim hatta yuftir. Maka apakah lafaz hina wa hatta yahtalifan na'am? Ila kana lam yahtalifa falimada hakanna hada syad wa hada rajah wa hada mahfud maka ini yang benar lafadznya dan ini yang rajih dan ini yang syah, yang gaib. Kalau memang dia itu tidak ada khilaf. Walakin lafadz hina yusir wa hatta yusir yakmalifan. Wabi sabab al-ihtilaf nahtaj ila rajih wa tarjih wal marjuh. Nahtaj ila tarjih aina rajih wa inal marjuh. Maka begitu pun di sini. Lafadz hina yusir hatta qarraba bihi Harj Ibnu riwayatannya dari Zuhair Ibnu Muawiyah an Sa'ad at an Abi Mudilah an Abi Hurairah bizikri hina yuftir asaim hina yuftir maka waktu mustajab itu saim di saat sedang berbuka namun enam rawi yang diantaranya Imam Abu Daud atau Yalisi imam derajatnya ditambah dengan rawi-rawi yang Lima lagi seperti Abu Nadar, Abdul Kamil, dan juga Hasan ibnu Musa dan Ahmad ibnu Yunus dan juga Asim ibnu Ali. Semuanya meriwayatkan keenamnya dari Zuhair, dari Sa'ad Atai, dari Abu Mudillah, dari Abi Hurairah dengan lafaz hatta yustin. Idan mal farqu baina hina wa hatta وحتى hina yufidu azar di zaman maknanya di saat sedang berbuka. Adapun hatta bimakna goya maknanya orang yang berpuasa itu doanya mustajab asaim hatta yuftir. Selama dia berpuasa sampai dia berbuka. Setelah berbuka doanya tidak mustajab lagi. Tidak sakti lagi. Paham sekarang? Maka beda apa tidak lafaz hina yusir dengan hatta yusir Yahudai kafar aula usir lana far. Hina yusir makna. wa hatta yusir mamakna. Hatta dulu gharyah makna dalik waktu mustajab mata min awal min adam tani ya al fajr atani ila ila guru syams waktu iftar jadi tawil Liana hatta yufidul goya. Dimakna sampai bahasa Indonesia. Understand? Baik. Sekarang, mana hina yuftir? Esel fast. Ewa mamak hina huna. Darus zaman dimakna di saat sedang berbuka. Idan al-waqt baik. Hina yuftir fakat. Bukan waktu yang panjang. Maka ini perbedaan hina wa hatta. Maka dari sini kita mengetahui permasalahan hina dan hatta itu berbeda. Maka dari sini kita mengetahui bahwa riwayat Faraj Ibn Ruwahah dengan lapat hina yuktir tuktabar syadah. Riwayat yang yang sah. Karena menyelisihi Abu Daud atau Yalisi dan Abu Nadr, Hasim Ibn Qasim, dan Abu Kamil yang bernama Murabbar ibnu Mudrik dan Hasan ibnu Musa bahwa al Asif dan Ahmad ibnu Yunus yang mana mereka semuanya sikap dan imam arfa minasikoh dan ditambah satu Asim ibnu Ali al Wasitu Sabuk maka lima orang imam ditambah satu Sabuk jadi enam menyelisihi Farj ibnu Rawahah yang dia majhul maka jika berkesendirian saja, Abu Daud atau Yalisi menyelisihi dari Harb Ibn Rawahah yang maju, maka al-qaul qaul Abu Daud atau Yalisi imam. Apalagi ditambah dengan kawan-kawannya yang ada enam, yang semuanya di derajat imam kecuali di sini adalah Asim ibnu Ali yang sabuk. Maka di sini jadilah riwayat ini riwayat yang sah. Maka al-khulasah barakallahu fikum lafaz hina yuftir lam yasbut. Maka yang sahih adalah hatta yufir. Maka di dalam periwayatan ini ada dua faidah. Faidah yang pertama jika dikatakan kepada kita, kenapa tidak dikumpulkan dua periwayatan ini? Kenapa harus merojekkan? Bukanlah hatta dan hina sama-sama darah zaman? Jawabnya na'am. Hina darah zaman. Hatta darah zaman. Namun keduanya meskipun dorot, namun lafaz hina yuftir dan hatta yuftir tidak sama maknanya bahkan maknanya kontradiksi terjadi kontradiksi. untuk yang pertama lafaz hatta yutir maka dia memberikan makna legoya. Yufidu zarf di zaman ay waqa du'a al-mustajab min tulu'il fajr asani ila zurub. Hada yufidu goya hatta yufidu goya. Mana dalilnya hatta yufidu goya seperti di dalam surat yang lain. Di dalam surat Al-Qadar. Allah berfirman, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa maknanya di sini hatta yufidul gaya? Salah hiya malam Lailatul Qadar itu keselamatan padanya. Sampai kapan hatta matla'il fajr? Sampai terbit matahari. Lalu siangnya tidak ada keberkahan apa-apa. Hanya malam Lailatul Qadar. Hanya di malam hari. Ada kondisi siang hari tidak ada yang barokah. Maka di saat terjadi perbedaan antara hina dengan hatta, maka di sini tidak bisa kita satukan dengan di dijamak, maka harus ditarji. Lalu mana yang rajah? Lafad hatta atau hina? Lafad hatta. Karena lafad hina, tafarrada bihi Faraj ibn Rawaha, wa majhul, dan menyelisihi dari enam rawi diantaranya Abu Daud atau Yalisi Imam. Maka Inilah yang mungkin bisa kita berikan dari pembahasan kita. Kemudian di akhir dari maten penulis menyusupkan bukan menyusupkan menyisipkan dua riwayat yang sahih dan dua riwayat ini telah kita baca dan kita jelaskan di pelajaran yang lalu. Pelajaran apa? Keutamaan puasa apa? orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Ini dia lafaz yang sahih. Maka dia, setelahnya uh, Al-Mu'allif menjelaskan di hadis nomor 285 dan 286 Nabi Muhammad SAW Rasulullah sallallahu Allah SAW salahka la turad tuhum in harta yusfir? Ini dia. Tiga orang yang tidak akan pernah ditolak doanya orang yang berpuasa harta yusfir. Ini riwayat yang sahih. Maka oleh penulis dimasukkan ini dia yang sahih. Kemudian yang kedua hadis Anas bin Malik. Kata Rasulullah SAW salah satu dakwah salah satu dakwah tindak dakwah walid ya dakwah sa'im ya dakwah musafir. Kalimat ya dakwah sa'im di sini secara mutlak. Doanya orang yang berpuasa. Maknanya mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelam. Maka kesimpulan berapa waktu itu hadis yang menyebutkan dalam hadis itu di saat sedang berbuka maka hadisnya antara syad um, antara syad dengan hadis yang baik. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini sehingga waktu yang mustajab adalah waktu yang panjang dari kader kami sampai guru besar sehingga kita berdoa dengan tenang dan khusyuk pada saat itu. pun di saat berbuka orang berlomba-lomba makan sambusa orang berlomba-lomba makan bakwan dan juga tamer dan minum sirup kehausan, dia malah sibuk khusyuk berdoa menghadap kepada kiblat mengangkat kedua tangan Allahumma zawijni maka di sini tidak tepat waktunya. tapi nafsa fi ilahuna. Jazakumullahu khairan.